بسم الله الرحمن الرحيم نستفتح الجلسة مثل همانا وهو آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون هذا يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا بأخلاقهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من جميع خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم التشهد ثم يتشهد في الركعة الثانية التشهد الأول ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه اليمنى إلى المسبحة ولا بأس بإرسال الإبهام أيضا ويشير بمسبح بمسبحة يمناه وحدها عند قوله إلا الله لا عند قوله لا إله ويجلس في هذا التشهد على رجله اليسرى كما بين سجدتين وفي التشهد الأخير يستكمل الدعاء المأثور بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسننه كسنن التشهد الأول لكن يجلس في الأخير على وركه الأيسر لأنه ليس مستوفزا للقيام بل هو مستقر ويضع رجله اليسرى خارجة من تحته وينسب اليمنى ويضع رأس الإبهام إلى جهة القبلة إن لم يشك عليه ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت يمينا بحيث بحيث يري بحيث يرى خد خد خد خدها اليمن من ورائه من الجانب اليمين ويلتفت شمالا كذلك ويسلم تسليمتان ثانيتان وينوي الخروج من الصلاة بالسلام وينوي بسلام من على يمينه الملائكة والمسلمين في, الأو في الأولى وينوي مثل ذلك في الثانية ويجزم التسليم ولا يمده مدا فهو سنه وهذه هيئة صلاة المنفرد ويرفع صوته بالتكبيرات ولا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه وينوي الإمام الإمامة لينالوا الفضل فإن لم ينوي صحة صلاة القوم إذا نووا الاقتداء ونالوا الفضل الجماعة ونالوا الفضل الجماعة ويسر ويسر بدعاء الاستفتاح وتعوذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأو وأولي وأولي العشاء والمغرب وكذلك المنفرد ويجهر بقوله آمين في الصلاة الجهرية وكذلك المأموم ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبا ويسكت الإمام سكته عقيب الفاتحة ليثوب إليه نفسه ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع إلى قراءة الإمام ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام ويقول الإمام سمع الله لمن حمده عند رفع رأسه من الركوع وكذا المأموم ولا يزيد الإمام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود ولا يزيد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويقتصر في الركعتين الآخرتين على الفاتحة ولا يطول على القوم ولا يزيد على دعائه في التشهد الأخير على قدر التشهد على قدر التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينوي عند السلام السلام على القوم والملائكة وينوي القوم بتسليمهم جوابه جوابه جوابه والله وينوي القوم بتسليمهم جوابه ويثبت الإمام ساعة حتى يبلغ الناس حتى يبلغ الناس من السلام ويقبل على الناس بوجهه إلى آخر ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat pada pertemuan pagi hari ini kita berbicara <clears throat> tentang permasalahan tasyahud permasalahan tentang tasyahud sebagaimana pembicaraan kita di minggu yang lalu berbicara tentang hayatus sholah yang lain seperti sujud di antara dua sujud, rukuk, dan hal-hal yang berkaitan dengan ruku termasuk kiraah Quran sebelumnya dan lain sebagainya nah, pada kali ini terakhir kita masuk ke dalam season tasyahud atau sering dikenal dengan tahiyat akhir tahiyat akhir tasyahud dikatakan thumma yatasyahadu fi rak'ati tsaniyah tasyahudal awal seseorang yang mengerjakan salat apabila dia mengerjakan sholat maghrib atau sholat isya atau sholat zuhur atau sholat asar maka dia disunahkan mengerjakan di rakaat yang kedua tadi itu ada tasyahud awalnya ada tasyahud pertamanya kalau sholat subuh kan tidak ada tasyahud pertamanya yang ada tasyahud akhir saja tapi di selain sholat subuh ada tasyahud awalnya yaitu di rakaat kedua di dalam tasyahud awal itu diminta diakhiri ah ya dalam tasyahud awal itu diakhiri dalam tasyahudnya itu sholawat ala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sholawat kepada keluarga Nabi jadi begitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahu Akbar bangun ke rakaat tiga ya di dalam fikih kalau kita belajar fikih fikih fikih sholat itu ya di dalam tasyahud awal itu kita justru tidak disunahkan sholawat ala alin nabi jadi yang disunahkan sholawat ala alin nabi itu di tasyahud akhir malam di dalam fikih begitu jadi begitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad langsung bangun tapi hal itu dibantah oleh Imam Ghazali kenapa tidak boleh sholat ala ali Nabi cuman Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pendek waktunya tidak terlalu panjang nah, maka pendapat ini yang dipilih oleh sekian banyak jumhurul ulama yang ada di Hadramut yang pendapat Imam Ghazali artinya kita bersalat ala kepada Rasulullah dan juga kepada keluarga Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad baru bangun ke rakaat tiga kemudian duduk di dalam uh, waktu tasyahud awal itu meletakkan tangan yang kanan pada paha yang kanan dan meletakkan tangan kita yang kiri pada paha kita yang kiri terkecuali jari-jari kita di saat kita melakukan tasyahud itu atau di saat kita duduk tasyahud itu jari-jari kita ini semuanya dalam keadaan yang kiri ini menapak begini ya sementara yang kanan itu menggenggam merapatkan jari-jarinya begini kecuali jari telunjuk yang diangkat jadi begini posisinya begini ya wala ba'sa bi irsalil ibhami aidan ibham ikut begini juga tidak apa-apa jadi begitu Hah? atau kalau dalam fikih mukadimah hadramia itu Mukhtasar Kabir itu disebutkan seperti orang membuat angka 53 Arab 53 Arab 50 itu kan begini 5 itu kan begini lingkar begini tiganya ya gitu jadi ini 5 ini 3 ya seperti itu Ka'igdi Thalathu khamsin Seperti orang membuat angka 53 Itu saat dia melakukan tasyahud Jadi tangan yang kiri begini Biasa menapak Tangan yang kanan menggenggam jari-jarinya Terkecuali jari telunjuk dan jari ibu jari Itu diangkat begini Ya Kemudian wa yushiru bi musabbihati yumna wahdaha inda gaulihi illallah la inda gaulihi la ilaha dikatakan ketika kita mengucapkan kalimat illallah maka jari telunjuk kita kita angkat jadi tasyahud begini at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu alla ilaha illallah diangkat saat kita mengatakan illallah pada kalimat illallah alifnya illa diangkat diangkat tidak perlu tinggi-tinggi diangkat la ilaha illallah pada saat la itu kita angkat sudah tidak tidak begitu salah itu pada saat illallah yang diangkat itu ya syahadu alla ilaha illallah ke bawah tidak ke tidak ke menjurus ke depan tapi ke bawah ke bawah begitu syahadu la ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul terus sampai il akhir sholat sampai il akhir tasyahud ya kemudian uh, wa yajlisu fi hadha tasyahud ala rijlihil yusra kama baina sajdatain dan duduk di antara dua uh, duduk, duduk duduk tasyahud awal ini seperti duduknya seseorang yang melakukan rabbighfirli firli seperti seseorang melakukan duduk rebel yaitu duduk pada uh, apa namanya pada kakinya yang kiri duduk pada kakinya yang kiri wa yajlisu fi at-tashahhud ala rijlihi yusra pada duduk pada kaki yang kiri seperti orang duduk rabbighfirli duduk di antara dua sujud namanya duduk iftirash disebut dengan duduk iftirash di situ adapun uh, tasyahud akhir di dalam tasyahud akhir lain duduknya duduk tasyahud akhir itu duduknya namanya duduk tawarruk duduknya tawarruk ya duduk pada pinggir uh, kaki kita yang kiri pinggirnya tapi kalau duduk tasyahud awal adalah duduknya di bawah ya di bawah pantat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 imam membaca doa terlalu panjang begitu atau dia menjadi makmumnya imam nggak boleh hingga imam sudah selesai salam bahkan imam sudah menghadap kepada makmum dia masih dalam posisi tasyahud makruh ini ya reka rekaknya dia mau khusyuk tapi makruh reka rekaknya mau khusyuk tapi salah itu ya wa sunanuhu kasunani tasyahud awal dan sunnah-sunnah di dalam tasyahud akhir itu seperti mengerjakan sunnahnya tasyahud awal sama lakin yajlisu fil akhiri ala warikihil yusra akan tapi duduk di dalam tasyahud akhir ini pada bagian pinggir kaki yang kiri warik pada bagian pinggir kaki kita yang kiri nah. kenapa begitu di anahu laisa mustaufizan lil giyami bal huwa mustaqir karena duduk kita di dalam tasyahud akhir itu tidak akan di uh, kesudahi dengan berdiri. Jadi duduk kita tasyahud akhir itu kan tidak akan berdiri lagi, sudah akan mustakir duduk terus sampai salam kita. Maka duduknya tawarruk. Tapi ikhwani kalau duduk kita di dalam tasyahud akhir itu nanti ada sujud sahwi, maka duduknya kita iftirash. Seperti duduknya Rabbil Firli. Kalau duduknya kita tasyahud akhir itu di saat kita tasyahud akhir itu nantinya ada sujud sahwi masalah kita tidak kunut tadi masalah tidak baca doa kunut pada rakaat kedua sholat subuh atau kita lupa tidak membaca tasyahud awal atau kita lupa berapa rakaatnya sehingga kita menambah rakaat karena dihitung rakaat yang lebih kecil kita menambah rakaat yang lebih nah, satu lagi supaya yakin rakaatnya itu empat atau tiga begitu nanti sebelum kita salam kita disunahkan sujud sawi nah, di mana di situ tasyahud akhirnya duduknya bagaimana iftirash tidak duduk dalam keadaan tawarruk jadi tidak duduknya tidak nyamping begini tapi duduknya seperti orang duduk firli. ya jadi asyhadu sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sujud sahwi dia subhana man la yanamu wa la yasuhu subhana la yanamu wa la tiga kali duduk lagi membaca firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu ani atau diam saja diam sujud lagi baca lagi subhana man la yanamu wa tiga kali duduk baru duduk yang terakhir ini duduk tawarruk khaslil imam wala kenapa khaslil imam wala khaslil khaslil imam kalau imam yang yang dalam arti kata imam yang lupa imamnya duduk begitu makmumnya mengikuti imam wajib makmumnya mengikuti imam kalau makmumnya tidak tahu ini apa imam sudah mau sujud sawi atau tidak eh duduknya tawarruk biasa bila makmum yang lupa bila makmum yang lupa sementara dia masih dalam keadaan dia mengikuti imam maka makmum kelupanya makmum ditanggung sama imam maknanya makmum tidak boleh du, su, su, eh, sujud sahwi tidak boleh ya sementara makmum lupa di saat dia mengikuti imam ya nah maka dalam hal ini uh, makmum di, uh, kelupaannya makmum ditanggung oleh imam ya terkecuali kalau makmum ini imamnya sudah salam masalah ada makmum masbuk makmumnya berdiri sendiri nah berdirinya makmum ini ada yang lupa masalah di dalam sunnah-sunnahnya sholat seperti dia misalnya e, tidak membaca doa gunut misalnya ya masalah dia datang imamnya sudah rakaat kedua ya kan kemudian dia imam begitu salam kan dia berdiri lagi sholat subuh kan dua rakaat dia datang pada imam di rakaat kedua dia kurang berapa rakaat kurang satu rakaat pada rakaatnya dia dia gunut lagi tapi dia tidak gunut nah, maka dalam hal ini dia susu cahwi, karena dia lupanya tidak dalam keadaan mengikuti imam paham ya tapi kalau makmumnya ini lupa karena dia saat dia masih mengikuti imam maka tidak disunahkan sujud sahwi kalau sujud sahwi bagaimana Ustaz batal sholatnya malah ya tak boleh nah, masalah imamnya mestinya tasyahud terakhir, ya tapi dia lupa bangun makmumnya duduk terjatuh akhir tawar ingatkan imam dengan subhanallah imamnya duduk iya iftirash iya makmumnya apa posisinya duduk mana duduknya makmum ya duduknya makmumnya boleh mau berubah boleh mau duduk tawaruk boleh mau berubah boleh berubah dalam arti kata berubah duduk iftirash boleh mau duduk tawaruk juga tidak apa-apa duduk tawaruk seperti duduk tahiyat akhir biasa itu boleh-boleh saja dalam arti kata kalau imamnya lupa sekarang ya pertanyaannya imamnya lupa sementara ini sudah duduk tasyahud akhir dikiranya imam ini masih tasyahud awal maka imam ini berdiri lagi padahal imam sudah duduk tasyahud akhir itu maka diingatkan oleh makmumnya subhanallah ya diingatkan subhanallah diingatkan subhanallah maka imamnya kemudian duduk tasyahud uh, akhir, uh, tasyahud akhir duduknya imam bagaimana yaitu duduk dalam posisi duduk iftirash duduk duduk Rabi'ul untuk apa dia? Untuk sujud sahwi. Tapi saya ingatkan, kalau seseorang yang berdirinya itu pada batas rukuk, kalau berdirinya sebelum pada batas rukuk, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Berdiri baru sebentar, diingatkan, duduk lagi, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau berdiri sudah pada batas rukuk atau di atas batas rukuk, ketika dia akan berdiri, maka dia kembali, maka dia disunahkan sujud sahwi dia disunahkan sujud jahwi ya ini bagi imam maka maka gerakan imam apapun yang terjadi makmum diwajibkan mengikuti gerakan imam diwajibkan bukan lagi disunahkan diwajibkan seperti sujud tilawah kalau imamnya sujud tilawah makmumnya wajib mengikuti imam sujud tilawah wajib padahal sujud tilawah sunnah tapi kalau imamnya sujud tilawah, sujud tilawah tahu? Wasjud waktarib Allah Akbar, sujud. Makmumnya bagaimana? Harus sujud tilawah, mengikut sama imam karena dia makmum. Karena dia makmum. Ya. Begitu jadi. Kecuali di, di sholat-sholat sirriyah seperti zuhur asar, maka imam tidak diperbolehkan sujud tilawah karena membingungkan makmum. Karena suratnya karena tidak didengar. Ya, di sholat sunnah sama. Itu penting ikhwani dan di dalam mengingatkan imam pun waktu kita membaca subhanallah itu tidak boleh tidak boleh niatnya mengingatkan imam tidak boleh niatnya harus apa niat zikir subhanallah niat zikir sama niat mengingatkan tidak apa-apa bareng niat zikir subhanallah sama niat mengingatkan imamnya boleh tidak apa-apa tapi kalau kita niatnya mengingatkan imam pak batal sholatnya tidak boleh jadi hati-hati ini ya kalau perempuan tepuk tangannya gini ya sebagai dia jadi makmumnya imam imamnya suaminya makmumnya istrinya maka kalau imamnya lupa maka istrinya begini ya, boleh ya tepuk tangannya begini masalah dia mengucapkan subhanallah bagaimana sama kalau dia niatnya ngingetkan imam tok batal salatnya tapi kalau niatnya zikir sama ngingetin imam enggak apa-apa jadi ada unsur zikirnya ada unsur zikirnya wa yattaji'u rijlahul yusra kharijatan min tahtihi yaitu tadi itu yaitu dalam duduk tawarok itu dia menyandarkan ya kakinya dia yang kiri kemudian dikeluarkan dari arah bawah kakinya ya, seperti kita duduk tawarok lah ya nyandarkan begitu diarahkan ke arah bawah begitu sementara dia menegakkan kakinya yang kanan dan meletakkan ibu jarinya itu berdiri begini jadi ibu jarinya begini ya ibu jarinya begini menghadap ke kiblat kalau misalnya begini ibu jarinya bagaimana tidak masalah boleh-boleh saja habis sunahnya ibu jarinya ditekuk begitu ya ditekuk ditekuk begitu supaya menghadap ke arah kiblat kemudian inlam yasyuk aleh jika itu memang bisa memungkinkan tidak menyulitkan artinya kakinya tidak sakit ya kalau kakinya cantengan atau kakinya kesleo sehingga mau nengkok kaki jari ibu jarinya sakit ya tidak usah dipaksakan ya eh, thumma yagul assalamualaikum warahmatullah dan dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah saat kita mengatakan kum itu sudah menoleh ke arah kanan dan ke arah kiri sunnah menolehnya sunnah jadi assalamualaikum warahmatullah begitu ya assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah begitu ya tidak assalamualaikum warahmatullah baru bingung assalamualaikum warahmatullah baru bingung tidak sunnah itu. dia menyalahi sunnah Rasulullah jadi bukan assalamualaikum assalamualaikum warahmatullah jadi begitu mengo baru assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi keliru Assalamnya masih di depan Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum kumnya mim kumnya sudah minggu ya. Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah begitu ya wa yartafid yaminan bihaitsu yara khaddahul aiman man wara'ahu minal janibil yamin dia menoleh ke arah kanan begini, sekiranya orang yang ada di belakang kanannya ini melihat pipinya dia yang kanan. Ya, bukan lihat wajahnya. Keliru. Assalamualaikum warahmatullahi bukan begitu. Begini saja cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Sekiranya orang kita yang di sebelah kanan itu lihat pipi kita yang kanan. Saat kita menoleh kita yang ke kiri begini, sekiranya orang yang di sebelah kita yang kiri ini lihat pipi kita yang kiri begitu tidak perlu ditambah wabarakatuh, tidak perlu. Karena hadisnya kurang kuat. Yang ditambah wabarakatuh itu apabila di sholat jenazah. Ya, di sholat jenazah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sholat jenazah. Adapun di sholat sunnah, di sholat wajib, ya, di sholat galdo, di sholat kusuf, di sholat kusuf dan lain sebagainya itu sholat sunnah semuanya bahkan sholat wajib tidak perlu ditambah wabarakatuh waktu kita salam tidak belum karena hadisnya tidak kuat tambahan dua barokatuh itu ya kemudian mm, eh, wa yaltafitu shimalan kadzalik wa yusallimu taslimatan tsanina kemudian waktu dia mengucapkan salam kedua meniatkan dia keluar dari mina minas mina minas salati bisalam ya ini lebih baik lebih baik kata kata kata para salafun salih itu eh, waktu kita meniatkan keluar salat itu jangan jangan di dalam sholat kalau kita niat Assalamualaikum warahmatullah sebelum salam kita niat keluar sholat batal sholat kita batal sholat kita itu hati-hati ini ya tidak boleh kita praktekkan untuk kaum awam lebih baik tidak usah niat tidak usah niat keluar sholat tidak usah ada niatan keluar sholat niat keluar sholatnya kapan? setelah salam kedua Nah, sudah salam kedua kan sudah eh, keluar sholat memang sudah tidak usah diniatkan memang dia sudah keluar dari sholat ya nah, itu lebih baik begitu kalau kita meniatkan keluar sholat sebelum kita salam pertama batal sholat kita semuanya batal harus diulang dari pertama tidak boleh itu ya kalau ada fatwa-fatwa ada pengajian-pengajian ada keterangan-keterangan dari beberapa tempat masalah yang antum dengar disunahkan niat keluar sholat sebelum salam pertama batal sholatnya semuanya dari awal rakaat sampai salam ini batal harus diulang sholatnya pertama kali lagi ya hati-hati ini tidak boleh jangan diikuti ya sebagai kita orang awam yang belum bisa mengerti secara dalam dan secara detail dalam bab-bab sholat seperti ini lebih baik cara mengikutinya bagaimana tidak usah niat keluar sholat sudah tidak usah niat keluar sholat sama sekali ya kemudian wayanwi bisalami man ala yaminihi minal malaikah wal muslimina fil ula di saat salam kita yang pertama kita meniat meniatkan salam kita itu mengucapkan salam kepada orang-orang di sebelah kanan kita kepada assalamualaikum warahmatullah gitu. Assalamu assalamualaikum warahmatullah. Salam kita yang pertama ini kita niatkan salam kita kepada para malaikat yang ada di kanan kita, rakib atid yang ada di kanan kita ini dan bersama dengan kaum muslimin yang ada di belakang. Di kanan kita. Wa yanwi mithla dzalika dan saat kita salam kita yang kedua ya begitu meniatkan salam kita kepada malaikat kita yang ada di kiri dan kaum muslimin mukminin yang ada di sebelah kiri wa yajzim at-taslim wa la yamudduhu maddan dikatakan tak salamnya dijazamkan saja Assalamu alaikum warahmatullah ya Assalamu alaikum kum kita. Gitu. assalamu dijazamkan ya assalamualaikum warahmatullahi jangan dipanjangkan terlalu panjang assalamualaikum tidak boleh kalau terlalu panjang hingga sampai 14 ketuk 14 harakat batal sholatnya tidak boleh tidak boleh itu ya sebagian ulama mengatakan batal bahwa sunnah wadihi hayatul sholatil munfarid ini bentuk sholat orang yang sholatnya sendiri munfarid ya wa yarfa sautahu bitakbirat setiap kali takbir takbir intiqalat namanya dari takbir berdiri ke takbir ruku dari ruku i'tidal dari i'tidal sujud sujud terus firli itu namanya takbir intiqalat dan di saat takbir intiqalat itu makmum tidak boleh mengeraskan suaranya yang mengeraskan suaranya cuman imam tok ya cuman imam tok tapi makmum disunahkan bertakbir inti kolak jadi kalau imamnya sami Allah liman hamidah makmumnya ya Allah Allahu akbar Allahu akbar tetap sunnah takbir inti kolak cuman tidak perlu dikeraskan ya wala yarfa' sautahu illa bigadri ma yusmi'u nafsah tidak boleh dikeraskan kecuali dengar sendiri didengar sendiri ya tidak apa-apa kalau didengar sendiri dengar sendiri itu kapan jaraknya jaraknya ya diri kita yang dengar kalau sampai sebelah kita dengar namanya keras sudah ya jadi semua gerakan sholat kalau yang didengar sendiri cukup seperti fatihah ikhwani tidak boleh fatihah, fatihah dikemam tidak boleh atau kumat kami tapi tidak ada suaranya tidak ada suaranya tidak sah sholatnya sholatnya tidak sah sholatnya syaratnya orang baca fatihah itu fatihah yang dia kerjakan atau fatihah yang dia baca tadi itu didengar sendiri harus didengar sendiri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim begitu didengar sendiri kalau dia tidak mendengar sendiri bacaan fatihahnya tidak sah sholatnya ya nah, apabila diperdengarkan kepada orang sebelah kanan kiri kita berarti bacaan fatihah yang kita baca adalah fatihah jahr dikeraskan itu jadi batasnya jahar minimal adalah kanan kiri kita mendengar bacaan kita itu kalau di sholat maghrib sholat isya sholat subuh tapi dengan syarat tanpa mengganggu mereka kalau sampai mengganggu mereka hingga kacau fatihahnya haram kita tidak boleh berdosa kita ya kemudian yanwil imam al imamah liyanal al fadla di sini imam apabila dia meniatkan dirinya sebagai imam maka ia mendapatkan fadilah jamaah imam makmum ya begitu fa illam yanwi sahat salatul gaumu idza nawaw eh, tidak tapi kalau imam tidak meniatkan imam imam tidak meniatkan dirinya sebagai imaman lillahi ta'ala atau imamah lillahi ta'ala sedangkan makmum meniatkan dirinya sebagai makmumnya imam maka salatnya makmum sah dan dia menjadi jamaah salatnya imam salatnya imam sah tapi tidak mendapat fadilah jamaah karena dia tidak meniatkan imam seperti misalnya saya sholat sendiri ada orang datang usolli fardhu zuhri arba'a rakaat makmuman lillahi taala sementara saya niat sholat sendiri apakah sholat makmum di belakang saya ini dikatakan sah sholatnya sah dan dia mendapat fadilah jamaah lah sementara saya sebagai imamnya bagaimana? Karena Anda tidak niat imam, ya alwi, maka Anda tidak mendapatkan fadilah jamaah. Tapi sah sholatnya. Ya kecuali di sholat Jumat hari Jumat wajib ya imamnya meniatkan dirinya sebagai imam wa nalu fadlal jamaah wa yusirru bi du'a al-iftitah wa ta'awud kal munfarid nah di dalam doa baca doa iftitah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajhatu wajhiya lilladzi sampai akhir doa iftitah sama ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim disunahkan membacanya rahasia pelan tidak disunahkan keras tidak ya disunahkan berahasia rahasia saja pelan-pelan saja wajhar bil fatihah wa surah fi jami'i subhi wa ulai isya wal maghrib wa kadzalikal munfarid dan di dalam baca al-fatihah dan surat itu disunahkan keras ya disunahkan keras pada dua rakaat subuh rakaat pertama rakaat kedua dan dua rakaat isya dan dua dua rakaat maghrib pertama dua rakaat isya pertama dan dua rakaat maghrib yang pertama ya Rakaat yang ketiga tidak disunahkan keras Fatihahnya dan suratnya dan tidak ada surat bahkan. Begitu pula munfarid. Begitu pula orang sholat sendiri. Orang sholat sendiri sekarang sebayang subuh sendirian. Apakah disunahkan dia keras bacaannya? Sunahkan keras. Disunahkan keras Isyaknya dua rakaat pertamanya sunahkan keras. Dua rakaat maghribnya sunahkan keras, cuma tidak terlalu lantang ya keras pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Keras pokoknya tidak seperti duhur sama asar kalau duhur asar disunahkan sir tapi didengar sendiri didengar sendiri ya didengar sendiri wa yajhar bi gaulihi amin fi salatil jahriyah adapun bacaan amin khairul maghdubi alaihim waladdallin amin itu di dalam salat jahriyah aminnya dikeraskan sendiri lo ya sendiri ini dalam dalam arti kata kita salat sendiri hatta aminnya ikut dikeraskan amin dikeraskan apalagi dia jadi makmum sunnah dikeraskan sunnah dikeraskan tapi di sholat yang syria sholat syria itu subuh eh, duhur sama asar syria namanya sholat pelan maka aminnya tidak, tidak dikeraskan yang ditelan juga tapi didengar sendiri ya kemudian dikal makmum begitu pula makmum ya aminnya juga dikeraskan bahkan bersamaan dengan aminnya imam Nah, dalam hal ini banyak banyak kaum dari eh, kalangan kita keliru dalam memahami. Apakah makmum disunahkan baca wali wali Walidaya amin. Nah, begini. Kalau antum belum membaca Al-Fatihah dalam arti kata masih mendengarkan Fatihahnya imam, kemudian imam waladhdallin, maka makmum di sini tidak disunahkan membaca wali wali daya hanya amin saja namun nanti bila makmum setelah imam baca fatihah selesai diam sejenak dan makmum kemudian membaca al-fatihah nah, dalam hal ini makmum dikala dia akan membaca amin sebelum baca amin dia membaca rabbi wali walidaya amin berarti bagaimana amin ini adalah miliknya seseorang yang sholat yang punya waladzolim kalau makmum tidak membaca fatihah kan berarti dia tidak ada rabbi wali daya yang ada Rabiul Fali wali wali daya miliknya imam makmum hanya amin saja nanti begitu makmum imam selesai fatihah makmum baca al-fatihah nanti makmum baca Rabiul Fali wali wali daya amin ya kemudian <clears throat> wa yugrinul makmum ta'minahu bita'minil imam imami ma'an la ta'giban dan makmum disunahkan aminnya bersamaan dengan imam amin tidak boleh mendahului imam tidak boleh atau ngereni sama imam imamnya amin baru makmumnya amin atau mendahului imam imamnya belum amin dia sudah amin baru sampai waladhalin amin tidak sunnah ya biar bareng sama imam begitu imam amin bareng sama imamnya man wafaga ta'minuhu ta'minal imam malaika ya ghufirat lahu jami'u dhunubi ma taqaddama minha wa ma ta'akhir dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW barang siapa yang ya makmum itu bersamaan dengan amin ya malaikat dengan amin ya malaikat maka Allah akan mengampuni seluruh dosa yang dulu maupun yang akan datang ya wa yaskutul imam musaktah agibal fatihah liyuthawiba ilaihi nafsah dan imam disunahkan setelah dia membaca fatihah selesai disunahkan berhenti sebentar untuk melonggarkan nafasnya yuthawibal ilaihi nafasah supaya nafasnya longgar jadi begitu waladhalin amin imam berhenti sebentar sekedar membaca paling sedikit subhanallah paling sedikit paling sempurna paling sempurna dia baca doa sampai makmum selesai fatihahnya atau dia baca surat yang akan dia baca apa masalah alam nasyrah dia baca alam nasyrah pelan tapi setengah alam nasyrah anas ya setengah anas al falak ya setengah al falak begitu kalau suratnya pendek kayak inna al-tayna ya baca tapi dibaca dulu sendiri baru baca keras bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kautsar begitu ya kemudian wa yaqra'ul ma'mum al-fatihah fil jahriyah fi hadhihi saktah liyatamakkana min al-istima'i inda qira'atil imam dan dalam waktu imam mendiamkan ini tadi setelah imam baca al-fatihah dan imam diam di sini makmum diwajibkan membaca al-fatihah wajib bersama dengan basmalahnya bismillahirrahmanirrahim ya supaya makmum bisa mengikuti giraah imamnya nanti kiraah imamnya atau kiraah suratnya imam sebab kalau makmum membaca al-fatihah bersamaan dengan imam tidak sunnah hukumnya kalau ada makmum sekarang ini pertanyaannya makmum membaca al-fatihah di belakang imam yang bersamaan dengan imam imamnya baca fatihah makmumnya baca fatihah bagaimana nanti bila imam baca surat makmum diminta baca fatihah lagi nanti imam baca surat matlub diminta si makmum ini untuk membaca fatihah lagi apa ndak batal Ustaz sholatnya baca fatihah dua kali oh tidak apa-apa baca fatihah tiga kali empat kali sepuluh kali boleh maka dalam hal ini kalau makmum imam yang baca fatihah dia harus dengarkan imam dulu selesai imam baca fatihah sampai amin selesai amin dibaca bareng baru makmum baca fatihah begitu yang betul ya kemudian walaya gra'ul makmum surah fil jahriyah ini penting ini di sholat jahriyah termasuk sholat jum'ah sholat jahriyah itu apa? maghrib, isya, subuh termasuk jum'atan teraweh ya teraweh kemudian iden dua sholat id idul fitri idul adha itu kan imam bacanya jahar keras dalam hal ini imam membaca surat secara keras makmum tidak boleh baca surat juga tidak boleh ya illa idha lam yasma' sawtal imam ah, kecuali apabila makmum tidak mendengarkan suara imam nah makmum sunnah baca surat masalah makmumnya di jauh sana tidak ada speakernya atau karena memang makmumnya tuli misalnya tidak dengar dengan jelas maka di sini kedudukan makmum disunahkan baca surat bebas tidak perlu sama-sama imam suratnya tapi kalau makmum dengar suaranya imam tidak boleh baca surat makro hukumnya tidak boleh ya malah bisa bingungkan imam kalau yang direkati yang di soft depan tidak boleh ya wayagulul imam sami Allahu liman hamidah indaraf irasihi minar ruku waktu imam baca sami Allahu liman hamidah ketika dia akan i'tidal ya wa kadzalikal ma'mum begitu pula makmum baca sami Allahu liman hamidah ketika dia i'tidal ya wala yazidul imam ala thalatha fi tasbihat ruku wa sujud dalam hal ini imam tidak boleh menambah tasbihnya ruku tidak boleh menambah tasbihnya sujud dari tiga kali bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih kalau rukuk kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tidak boleh lebih dari tiga tasbihat imam di belakang di depan makmum ini ya wala yazidu fit tasyahudil awal ba'da gaulihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan waktu baca tasyahud awal maka tidak diperbolehkan menambah setelah wa ala ali sayyidina Muhammad itu dah boleh tasyahud awal di tasyahud awal tasyahud pertama tidak boleh seorang imam atau seorang makmum atau sholat sendirian bahkan tidak boleh menambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kemudian doa tidak boleh batasnya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad berhenti berdiri dekat ketiga kalau sampai dia nambah doa dia nambah ini dia nambah itu dia nambah ini batal sholatnya karena tasyahud awal hanya diminta ringan saja tidak diminta terlalu panjang ya karena itu sunnah kemudian wayak tasiru firakatainil rak'atainil akhirataini al fatihah adapun di dua rakaat maghrib rakaat ketiga isya rakaat tiga sama rakaat keempat zuhur rakaat tiga rakaat keempat asar rakaat tiga rakaat keempat hanya diminta baca fatihah tok tidak diminta baca surat ya baca fatihah tok wala yutawil al gom imam tidak boleh terlalu panjang nah, rasul pernah marah itu pernah waktu Sayyidina Mu'adz bin Jabal waktu Sayyidina Mu'adz bin Jabal diutus sama Rasulullah ke Yaman sewaktu di Yaman beliau mendirikan sholat bersama dengan orang-orang Yaman yang dia Islamkan di saat itu kemudian Mu'adz bin Jabal di dalam sholatnya surat-surat yang dipakai oleh beliau adalah surat-surat yang panjang-panjang karena beliau hafid Quran dia pakai surat Baqarah, dia pakai surat Imran, Ali Imran, dia pakai surat An-Nisa dan sebagainya sehingga orang-orang Yaman saat itu yang berak, yang sholat di belakangnya Sayyidina Mu'adzi bin Jabal ini merasa resah, gelisah. Nah, kemudian mereka mengirimi surat kepada Rasulullah agar Rasulullah menegur Mu'adzi bin Jabal ini. Ya. Kemudian surat itu kemudian dilayangkan ke Rasulullah dan Rasulullah pun menerima suratnya dan dibacakan oleh para sahabatnya marah padam Rasulullah. Ya, dan Rasul menulis surat diperintahkan kepada para sahabatnya menulis surat disuruh mengajukan kepada Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Jabal pun dipanggil sama Rasul ke Madinah sampai di Madinah dimarah sama Rasulullah tidak boleh menjadi tukang fitnah ya artinya tukang fitnah di sini adalah engkau telah menjadikan kaummu telah menjadikan makmummu lari dari dirimu karena engkau membaca suratnya terlalu panjang tak boleh ya harus di, harus dibijaksanai imam itu kemudian Eh, wala yazidu ala du'aihi fit tasyahudil akhir ala gadri tasyahud wa salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga begitu, kalau makmumnya tidak mau imamnya sholatnya panjang-panjang, maka dalam hal ini si imam tersebut tidak boleh menambah doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah di dalam tasyahud. Jadi ada doanya itu. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham wa na'udzubika minal fitnah Umin fitnatil gabr wa min fitnatid dunia wa min fitnatil masihid dajjal ada doanya itu pada tasyahud itu ada doanya ini imam tidak diminta panjang terlalu panjang doanya bila makmumnya tidak ridho kalau makmumnya ridho tidak apa-apa kalau makmumnya tidak ridho tidak boleh ya taunya makmumnya ridho dan makmumnya tidak ridho dari mana ditanyakan atau dilihat sorot matanya kira-kira direstui tidak sama makmumnya ini Kira-kira kalau makmumnya ridho yang bagaimana? Makmumnya ridho itu kira-kira kalau dia kiai makmumnya itu santrinya. Itu mesti ridho. Ya, tapi kalau sekarang ini dia imam sedangkan makmumnya adalah orang luar seperti kita, ya itu tidak boleh. Tidak boleh terlalu panjang. Ya, itu diantaranya. Kemudian wayanwi inda salami assalam al gom wal malaika wayanwil gom bitaslimahum jawabahu. Begitu pula dikatakan bahwa ketika dia mengucapkan salam dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kirinya termasuk malai, para malaikat begitu pula mereka kaum makmumin ini ketika dia mengucapkan salam dia menjawab seakan-akan dia menjawab salamnya imam jadi begitu imam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi makmum belakangnya assalamualaikum warahmatullahi itu jawab salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi jawab salamnya yang kedua begitu ya cuman ini sunnah saja tidak disunahkan untuk niat keluar sholat tidak disunahkan niat keluar sholat ya diantaranya seperti itu kemudian butul imam e, saatan hatta yafruqan nasu minas salam e, ya dan disunahkan di sini imam hendaknya berdiri uh, duduk sejenak ketika dia selesai salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi duduk sejenak sampai kiranya makmum yang ada di belakangnya dia selesai salam gitu ya selesai salam makmum belakangnya dia selesai salam baru dia menghadap kepada makmumnya ya kemudian apa wayukbil ala nasi biwajhihi kemudian si imam tersebut menghadapkan wajahnya ke makmumnya atau memberikan yang sebelah kiri ke kiblah yang sebelah kanan ke arah makmum sebagaimana dilakukan oleh para imam-imam seperti itu ya itu menunggu sejenak begitu Kemudian Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wal wal aula ay yasbuta in kana khalfar rijali nisa'u liyansarif liyansarifna qablahu wa la yaqumu wahidun minal qawmi hatta yakuma wa yansarifu imamu haythu yasha'u an yaminihi wa shimalihi wal yaminu ahabbu ilayya ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في كنوت الصبح بل يقول اللهم اهدنا ويجهر به ويؤمن القوم ويرفعون أيديهم حذاء الصدور ويمسح الوجه عند ختم الدعاء لحديث نكل فيه وإلى فالقياس ألا يرفع اليد كما في آخر التشهد ya disebutkan bahwa ke yang lebih utama apabila softnya imam ini yang di belakang ada makmum perempuan yang terlihat ada makmum perempuan bukan seperti ini ini kan tidak terlihat makmum perempuannya tapi ada makmum perempuan yang terlihat di belakang ini ya asing perempuan asing bukan perempuan mahramnya bukan mahrimnya bukan mahramnya maka dalam hal ini imam diminta untuk diam sejenak menghadap ke kiblat sampai sekiranya makmum perempuan tadi itu keluar dari masjid maka dalam ini penting ikhwani kalau imam belum berdiri dari mihrabnya makruh makmum berdiri dari tempatnya tidak boleh diusahakan mak imam berdiri dulu dari sini baru makmum berdiri kecuali kalau dia ada hajat kecuali kalau dia ada hajat masalah hajat dia mau kerja atau hajat dia mau makan karena lapar atau hajat dia mau menemui orang sakit atau hajat dia ada janji sama orang ada hajat dia mau buang hajat masalah begitu itu tidak masalah tapi kalau dia tidak ada hajat tidak ada keperluan yang mendesak tidak sakit dan bukan apa-apa maka makruh dia berdiri sebelum imam berdiri tidak boleh jadi tunggu sampai imam berdiri sampai imam selesai berdiri sholat sunnah anda mau berdiri mau pulang mau sholat sunnah di masjid mau apa terserah tapi kalau imam belum berdiri tidak boleh makmum berdiri kecuali ada hajat atau darurat tak apa-apa ya nah ini begitu walaya gumu wahidun minal gumi hatta guma, maka tidak boleh makmum berdiri sebelum imamnya berdiri sampai imamnya berdiri baru boleh berdiri wa yang suriful imam haythu yasha an yaminihi wa shimalihi imam boleh mau milih setelah dia berdiri mau ke arah kanan apa ke arah yang kiri boleh mau sholat sunnah masalah wal yaminu ahabu ilayya kata Imam Ghazali adapun yang ke arah kanan lebih aku sukai daripada yang kiri ya jadi pindah ke kanan gitu Makmum juga begitu, berdiri pindah ke kanan boleh, pindah ke kiri boleh. Yang kanan lebih disukai untuk mengerjakan sholat sunnahnya. Walaya khusul imam nafsahu bidu'a fi gunuti subhi dan imam saat dia membaca doa gunut waktu sholat subuh tidak boleh dibaca sendiri. Artinya dibaca sendiri Allahumma dini fi man hadait wa'afini fi man afait tak boleh. Imamnya khianat begitu, ya maka dibacanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana pakai nunnya panjang kalau dia jadi imam begitu pula doa setelah selesai sholat tidak boleh imamnya baca doa sendiri tidak boleh Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira tidak boleh harus bacanya Allahumma inna nas'aluka kalau dia baca doanya Allahumma inni as'aluka untuk dirinya sendiri khianat imam ini khain namanya tidak boleh ya makruh itu Kemudian wayajharu bihi wa yu'minul gawam. Apabila imamnya baca Allahumma hdina fi man hadait, maka makmumnya amin begitu. Wa afina fi man afait. Amin. Amin. Makmumnya baca amin. Sampai fa inna kata gedhi, imamnya baca sendiri, makmumnya baca sendiri. Kenapa dibaca sendiri-sendiri? Karena sana puji-pujian itu. Yang pertama doa, maka diamini oleh makmum tapi yang kedua begitu sampai fa inna kata gedi puji-pujian kepada Allah fa inna kata gedi wala yugudha alaih karena engkau ya Allah adalah Tuhan kami yang bisa menggadokkan kami yang merencanakan untuk kami puji-pujian kepada Allah bukan doa maka dibaca sendiri-sendiri makmumnya baca sendiri imamnya baca sendiri Sholawatnya bagaimana? Sholawatnya digabung dua makmumnya baca sholawat Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammadin an nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam kemudian amin baru sujud ya begitu mau makmumnya tidak baca sholawat ya tidak apa-apa mengamini atau makmumnya baca dengarkan imam kan imam terakhir sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam amin tapi lebih afdal makmumnya membaca sholawat ala nabi baca sholawat ala nabi Kemudian wayarfa'u aydihum hadza asudur atau hidza asudur. Makmumnya atau imam atau makmum atau salat yang sendirian kalau dia gunut kira-kira diangkat tangannya itu bertepatan dengan dadanya. Nah, begini. Ya, diangkat begini. Nah, sebagian orang mengatakan begini saja. Jadi supaya kita bisa lihat tempat sujud, tidak apa-apa. Tapi lebih bagus adalah dirapatkan begini. Ya, supaya kita melihat telapak tangan kita. Sunahkan begitu dalam berdoa, dirapatkan tangannya ya wa yamsahul wajha inda khatmi doa di sini maksudnya walayam sah mestinya ya, tidak perlu mengusap wajah saat doa gunut selesai makruh Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam makruh tidak boleh musab begini kenapa tidak boleh musab gitu karena kita di dalam sholat kalau kita di luar sholat selesai doa sunnah musab wajah bahkan Rasulullah musab wajah sampai dadanya tapi kalau di dalam sholat waktu kita sholat eh, doa doa gunut maka tidak boleh makruh hukumnya mengusap pada wajah kita tidak boleh ya cukup sudah Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam langsung sujud tidak perlu mengusap wajah ya nukila fihi fal qiyasu ala irfa'i nah, sebagaimana yang dinukil di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu bahkan ikhwani saat kalau kita ada dahi kita ada pasirnya atau ada kotoran ada yang nempel di karpet sini tidak boleh diusap begini makruh saat kita sholat tapi selesai sholat salam salam selesai boleh diusap sunnah diusap ada sedikit pasir di sini tidak apa-apa diusap begini tapi saat kita di waktu sholat tidak boleh usap makruh hukumnya tidak boleh usap dahinya meskipun bukan untuk kepentingan apa-apa cuman ah, ada pasirnya begitu tidak, tidak boleh biarkan pasirnya nempel di dahinya dia selama pasirnya tidak sampai nutupi wah, apa jabahnya atau nutupi dahinya seperti dia sholat di atas beletok misalnya atau di atas pasir yang basah sehingga pasirnya banyak nutupi wajahnya nah, ini tidak apa-apa diusap tapi kalau biasa cuma di karpet begini tidak boleh diusap makruh ya biarkan pasir tersebut nempel di dahinya dia karena pasir itu nanti yang akan menjadikan saksinya dia nanti di mata Allah bahwa dia pernah sujud di tempat itu Semoga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita ilmu syariah yang sempurna.